سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور Demi Gunung Sinai وكتاب مسطور dan demi kitab yang ditulis في رق pada lembaran yang terbuka demi Baitul Ma'mur demi atap yang ditinggikan demi lautan yang penuh gelombang sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi ما له من دافع tidak ada sesuatu pun yang dapat menolaknya يوم تمور السماء مورا pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya وتسير الجبال سيرا dan gunung berjalan berpindah-pindah فويل يومئذ للمكذبين maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan الذين هم في خوض يلعبون yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون pada hari ketika mereka diseret ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya dikatakan kepada mereka inilah neraka yang dahulu kamu dustakan أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar ataupun tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Di dalam surga itu, mereka saling mengelurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu di tengah-tengah keluarga kami, kami merasa takut akan diazab. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Maka Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Inna kunna min qabl nad'u innahu huwal barrur rahim Sesungguhnya kami menyembah Allah sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون Maka berilah peringatan. Karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Bahkan mereka berkata, Muhammad adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Katakanlah Muhammad, tunggulah, Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kalian. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qawmun ta'un. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Am yakuluna taqawwalah بل لا يؤمنون Ataukah mereka berkata, Muhammad mengenengadakan Al-Quran ini? Tidak, merekalah yang tidak beriman. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang dengan membawa keterangan yang nyata. أم له البنات ولكم البنون Ataukah pantas untuk Allah anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki? أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani hutang? أم عندهم الغيب فهم يكتبون Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan yang gaib, lalu mereka menuliskannya? أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. أم لهم إله غير الله Subhanallah amma yushrikun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wa yarau kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun markum. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, ini adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Dan bersabarlah engkau Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Karena sungguh engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang.